Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran yang kedua, eh, lanjutan daripada Na'am barakallahu fikum pelajaran Bainal Maghrib wal Isya yaitu kitab apa? Kitab Al-Haiyah. Kitab Al-Haiyah yang syarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala yang mana sudah kami jelaskan Al-Haiyah ini miliknya Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Abu Bakar imamun. Abu Dawud juga imam. Dikenal dengan imamun ibnu imam. Imam Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar bin Abi Dawud siapa namanya Abu Bakar? Sulaiman. Abu Bakarnya. Sulaiman bapaknya. Jangan keliru. Sekarang yang kita pelajari kita apa? Al-Ha'iyah. Al-Ha'iyah dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abu Dawud. Nah, Abu Bakar siapa namanya? Namanya Abdullah. Abu Dawudnya? Sulaiman bin siapa? Naam. Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullahi alaih. Antum ucapkan antum Khalid. Abu Dawud siapa namanya? Rahimahullah. Antum Ibnu Umar. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Naam Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullah. Antum bisa ngutarkan? Belum bisa kan? Nanti insyaallah. Antum? Ulangi antum. Ah. Masih kurang ya. Yang pertama sin Bukan as'ath bukan. Paham ya? Naam as'ath. Yang pertama itu sin yang kedua sa. Pertama hamzah, kedua ain. Sulaiman Allah mustahil bahas khair insyaallah. Karena kita semuanya lisannya bukan lisan Arab jadi terkadang nam tergelincir enggak masalah. Yang jelas sudah tahu maksudnya tulisannya benar, bacaannya bisa diluruskan pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Asy-Syarih rahmatullahi alaih al-wafaqahullah qala al-Imam Ahmad rahimahullah sekarang kita akan menyebutkan nukilan daripada Syekh Shalal Fauzan mengenai kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan Naam barakallahu fikum minar rusuli baqaya min ahli ilm. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menjadikan pada setiap waktu itu ada enam fatrah yaitu masa-masa minar rusul dari kalangan para rasul baqaya orang-orang yang masih tersisa min ahli ilm dari kalangan ahli ilm. Naam. Kenapa? Karena di akhir zaman tentunya ahli ilm semakin sedikit. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala apa? mencabut ilmu dengan cara dibafatkannya para ulama. Ketika para ulama sudah tidak ada lagi, maka tinggallah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, mereka eh, mereka saling mengangkat menjadi pemimpin dan mereka pun ditanya menjawab berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu hadisnya apa? Rawahu Muslimun dari hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha layak bidul ilma intizaan yang tazi'uhu minan nas walakin yak, walakin nam barakallahu fikum yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi fil ardi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasuilu attau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu ini atau menghilangkan ilmu sekali cabutan sebagaimana ditabutkannya ditabutnya nyawa manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu ini dengan cara apa? Diwafatkannya para ulama. Naam. Hingga ketika di muka bumi tidak ada lagi orang alim, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia-manusia menjadikan pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'atau bi ilmin. Mereka ditanya, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu mereka sesat dan menyesatkan. Perhatikan barakallahu fikum, perhatikan na'am eh, barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menghilangkan ilmu, mencabut ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama tadi. Padahal para ulama adalah pewaris siapa? Para nabi. Nah, barakallahu fikum. Yang mereka wariskan adalah ilmu syar'i. Paham ya? Bukan dinar, bukan pula dirham. Nah, dinar mata uang yang terkenal terbuat dari emas. Dirham mata uang yang terkenal dari terbuat dari apa? Perak. Namun para nabi tidak mewariskan seperti itu. Yang diwariskan adalah apa? Naam al-ilm. Man akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Perhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lihat di sini yad'una man dhalla ilal huda. Yang mana ahlul ilm mereka menyeru, mengajak orang yang sesat menuju kepada petunjuk. Paham ya? Orang yang sesat diajak agar mengikuti petunjuk. Nah, barakallahu fikum mengikuti al-huda. Wa yasbiruna minhum 'alal adha Dan mereka para ahlul ilm nah mengajak mereka untuk bersabar di atas gangguan dan rintangan. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Yang mereka ahlul ilm menghidupkan Nah orang-orang yang sudah mati dengan Al-Quran. Maksudnya menghidupkan bagaimana ini? Orang sudah mati kok mereka bisa hidupkan? Ahlul ilm itu menghidupkan orang-orang sudah mati dengan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Akhabu Muhammad. Allah kata Al-Imam Ahmad, ahlul ilm mereka menghidupkan orang-orang sudah mati dengan Al-Quran. Maksudnya menghidupkan apanya? Pemahamannya? Menghidupkan hatinya jadi hati-hati orang-orang dah mati yang sudah nambarakallahu fikum. Naam. Mereka sudah tidak mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Para ulama inilah, para ahlul ilm inilah yang menghidupkan mereka kembali dengan mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat. Wa yubassiruna binurillahi ahlal 'ama. Dan mereka juga memberikan jalan yang tepat, jalan yang lurus dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang buta. Naam. Fakam min qatilin li iblis qad ahyau. Nah, betapa banyak orang yang nah barakallahu fikum sebagai sasaran iblis, namun mereka menghidupkannya. Sudah dibunuh oleh iblis, dibunuh hatinya, hatinya mati. Kalau hati sudah mati, barakallahu fikum, tidak lagi mengenal kebenaran, hati-hati. Paham ya? Tidak lagi mengenal apa? Kebenaran. Atau terkadang hati sudah berpenyakit, dia akan memandang yang hak itu batil, yang batil hak. Itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Hindari yang namanya penyakit al-jahl. Nah, sebutkan pantunnya, puisinya Al-Imam al Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengenai bahwasannya yang namanya kebodohan adalah penyakit yang bisa membunuh manusia. Naam barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh, yang bisa membunuh manusia. Yang dibunuh apanya Khalid? Badannya, hatinya. Dibunuh hatinya dengan adanya kebodohan tadi itu. Ada enggak obatnya? Ada enggak obatnya? Hmm? Obatnya ada. Paham ya? Nah, sebutkan tadi apa? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani Fitar fitarkibi mutafikon. Nah, kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh obatnya dua perkara yang tidak terlepaskan, tidak bisa terpisahkan. Nasun min al Qur'ani aw min sunnatin. Ini obatnya. Dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Kesimpulannya obatnya adalah Al-Qur'an Sunnah. Yang namanya obat butuh orang-orang yang bisa apa? Menerapkan, meletakkan obatnya itu pada tempatnya. Wa tabibuhu dzakal alim rabbani dan dokternya, dokter yang bisa meracik dan juga menjelaskan, menggamblangkan isi Al-Qur'an dan Sunnah adalah al-alim rabbani. Al-alim rabbani siapa? Al-alim rabbani? Nam huwa alladhi yu'allimu an-nasa min al ilmi qabla kibarih. Itu ingat-ingat ya bahasa Arabnya ya. Al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min al ilmi qabla kibarih. Jadi al-alim rabbani itu adalah orang-orang yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Paham Yusuf? Al-alim rabbani, orang alim dikatakan rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu atau para ulama yang mengajarkan ilmu alladhi yu'allimuna an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih yaitu orang-orang yang mengajari ilmu kepada manusia ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Paham ya? na'am barakallahu fikumullah musta'an. Tentunya terbiahnya terbiah dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, karena ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh terlepaskan dua perkara yang sangat inti dan terus-menerus kita harus menempuh serta mendakwakannya. Atas fiyah wa tarbiyah. Dua perkara yang terlepas ya. Atas fiyah tu wa tu. Atas fiyah mensucikan. Jadi ahlu sunnah ketika berdakwah atas fiyah ini jangan sampai terlupakan. Atas Tasfiyah itu mensucikan, mensucikan manusia dari kotoran-kotoran kesyirikan kotoran kebid'ahan, kotoran hizbiyah, kotoran asabiyah, disucikan semuanya. Setelah itu tarbiyah, dididik, dibimbing, diatur sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah dengan apa? Dengan dua perkara tadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala terbentuklah seorang sunni salafi yang sejati. Paham ya? At-tasfiyatu wa tarbiyatu. Nah, barakallahu fiikum. Tasfiyah mensucikan, tarbiyah mendidik. Paham ya? mengarahkan, membimbing. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini wa kam min dhalin ta'ihin qad hadauh. Betapa banyak orang yang sesat. Naam hina kemudian Allah taala berikan kemudian apa? Kemudian para ulama tersebut memberikan petunjuk kepada mereka. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Mereka membimbing, mengarahkan akhirnya mereka pun mendapatkan hidayah taufik dengan seizin Allah Subhanahu wa taala karena hidayah terbagi menjadi Dua, apa? Enam, hidayah taufik dan hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah taufik hanya siapa yang miliki? Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ad-dalalah wal irsyad setiap orang yang dia bisa membimbing, mengarahkan, mengajak kepada jalan yang benar memilikinya. enam kita lihat di sini. Fama ahsana atharahum 'alan nas wa akbaha atharan nasi 'alaihim Allahu musta'an. Dan ini sunnatullah jalla wa ala. Kata beliau, alangkah indahnya Nah, pengaruh mereka itu para ulama terhadap manusia. Jadi kalau masih ada para ulama ahlul ilm, pengaruhnya sangat bagus. Nah, barakallahu fikum terutama ketika di lingkungan insin itu ada para ulama. Nah, kenapa pengaruhnya bagus? Karena ketika dia tidak tahu bertanya kepada para ulama. Ya kan? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana balasannya? Wa akbaha asaran nasi alaihim. Tapi alangkah jeleknya. Naam pengaruh manusia na barakallahu fikum terhadap para ulama. Maksudnya tidak membalasi dengan semestinya. Oh ya, para ulama itu sudah membuat bagus manusia eh, dengan dakwah Al-Qur'an dan Sunnah, namun manusia tidak membalasi dengan semestinya. Nah, membalasi dengan apa? Dengan kejelekan, menuduh, menghina, paham ya? Menuduh, menghina, kemudian mencaci maki dan semisalnya. Allah musta'an. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghanin. Yang mana para ulama mereka menghilangkan dari Al-Qur'an tahrifnya orang-orang yang hulu, orang-orang yang berlebihan. Nah, barakallahu fikum nanti akan sebutkan dari kalangan ahlu bidah wad dalal, dari kalangan Mu'tazilah atau yang semisalnya. Paham ya? Mentahrif. Tahrif itu tercela. Perhatikan. Tahrif itu tercela. Nah, tapi kalau tawil jangan dikatakan tercela, dirinci terlebih dahulu. Karena tawil sudah kita lewati, Tawil memiliki makna yang berbeda-beda. Tawil yang terpuji apa maknanya? Tafsir. Tafsir. Tawil yang tercela apa namanya? Tahrif. Apa maksudnya? Ya? Jadi tawil kalau maknanya tafsir boleh, terpuji, bagus. Seperti doanya Rasulullah kepada siapa? Sahabiyun Jalil Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Apa doanya? Abdul Fattah. Apa yang Rasulullah doakan kepada Abdul bin Abbas? Terus syahidnya yang setelahnya. Allahumma faqihhu fid din. Lewat wa alimu ta'wil. Jangan lupa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdul bin Abbas dalam masalah ilmu agama dan ajadal ilmu ilmu ta'wil. Maksudnya ilmu apa? Tafsir. Paham ya? Dan terkadang Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya beliau juga mengatakan wa ta'wilu qouli ta'ala maksud tafsir. Jadi kalau ta'wil maknanya tafsir terpuji. Tapi kalau ta'wil maknanya tahrif ini yang haram. Enggak boleh. Paham ya? Karena nah barakallahu fikum hafizakumullah Ta'wil yang mana tahrif itu mengubah makna dari dohir lafaznya tanpa dalil. Tangan dibilang nikmat, turun dibilang yang turun malaikatnya. Apa namanya? Tafsir atau tahrif? Tahrif. Paham ya? Tahrif jangan keliru ya. Tahrif. Yang tertera tafsir atau tahrif, kider? Yang tertera itu tahrif atau tafsir? Yang tertera tahrif atau tafsir Muhammad? Yang tertelat tadi tafsir atau tahrif antum Abdurrahman? Yang tertelat tahrif atau, atau tafsir? Tahrif. Tafsir tertelat atau terpuji? Terpuji. Jangan sampai keliru ya. Yang tertelat itu tahrif, yang terpuji tafsir. Paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Yang terakhir barakallahu fikum kita lihat di sini. Wantihanal mubtilin dan juga mereka para ulama membersihkan enam tingkah laku kejahatan orang-orang ahlu batil yang terkadang mereka nah barakallahu fikum mengubah isi kandungan Al-Qur'an atau yang semisalnya wa ta'wil jahilin dan juga membersihkan dari ta'wilnya orang-orang yang bodoh. Ta'wil sini tentunya kita bawa pada makna tahrif. Naam. Alladzina aqadu <clears throat> apa itu? Ulwiyatul bid'ah yang mereka telah mengikat bendera bid'ah jadi mereka mengikat, mengibarkan lainnya. Yang mereka telah mengikat bendera bid'ah, mengibarkan bendera bid'ah, wa atlaqu iqalal fitnah, yang mereka melepaskan ikatan fitnah. Paham ya? Na barakallahu fikum fahum mukhtalifuna fil kitab. Na barakallahu fikum mereka adalah orang-orang yang menyelisih Al-Qur'an, mukhalifuna lil kitab dan mereka juga orang-orang yang menyelisih terhadap Al-Qur'an. Nah, jadi mereka orang-orang yang berselisih terhadap Al-Qur'an dan mereka adalah orang-orang yang menyelisih Al-Qur'an. Mujmi'una 'ala mufaraqatil kitab yang mereka telah sepakat. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Mereka-mereka ahli bid'ah wa dalal tadi ya. Naam, orang-orang ahli bid'ah wa dalal yang mereka telah sepakat untuk berpisah berpisah terhadap Al-Qur'an, memisahkan diri dari Al-Qur'an. Yaquluna 'ala Allahi wa fillahi wa fi kitabillahi bi ilmin. Mereka mengatakan atas Allah Subhanahu wa taala maksudnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengenai Allah Subhanahu wa taala dan berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu. Padahal apa? Telah dinukilkan ijma' bahwasanya apa? ajmaul ulama na barakallahu fikum ala dzamil amal bi ilmin. Nah, para ulama telah sepakat bahwasanya bahwasanya tertelannya orang yang beramal tanpa ilmu karena orang beramal tanpa ilmu berarti dia telah menyerupai siapa? Nasara. Nah, barakallahu fikum. Orang berilmu tanpa amalan berarti menyerupai Yahud. Paham ya? Nah, berilmu tanpa amalan menyerupai Yahud. Beramal tanpa ilmu menyerupai Nasara. Jangan terbalik-balik. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Yatakallamuna bil mutasyabih minal kalam. Mereka berbicara dengan ayat-ayat yang masih samar. Paham ya? Nah, masih samar dalam artian belum jelas Nah, butuh penjelasan mereka pakai yang sama-sama tadi itu untuk mengelabui manusia. Wa yakhda'una juhalan nas bima yusabbihuna 'alaihim fa na'udzu billahi min fitanid dhalin kata beliau. Nah, mereka menipu orang-orang bodoh dari kalangan manusia dengan apa yang mereka nabima nam yusabbihuna 'alaihim yang mereka membuat talbis, menyamarkan di hadapan mereka. Jadi orang-orang nah, ahlu bid'ah wadhalal orang-orang yang menyelisih Al-Qur'an mereka berupaya untuk apa? Menipu. Menipu manusia yang bodoh-bodoh tadi itu, yang tidak punya ilmu ditipu dengan apa? Dengan penyamaran-penyamaran ayat-ayat yang masih mutasyabih atau dalil yang belum jelas. Nah, Allah musta'an. Fa na'udzubillahi min fitanid dhalin. Maka kita semuanya berlindung dari eh, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah orang-orang yang sesat. Nasallahu salamatan wal afiyah fid wal akhirah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah wa nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan walhamdulillahi rabbil alamin